yang diberikan kepada kita ajaran Islam yang lengkap dan itulah kemuliaan seseorang sangat bergantung sebesar apa interaksi dia dengan Islam. Kalau ada seseorang yang kemudian dia hebat, apakah dalam dunia ilmu pengetahuan, apakah dalam dunia bisnis, apakah dalam aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya, maka orang itu tidak ada nilainya kalau tidak terkait dengan Islam. Karena itu ikhwan itu, Allah SWT menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita sebagai umat yang ayat ini akan kita kaji insyaAllah pada malam ini dalam ya, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18 A'udhu billahi minasyaitonir rajim ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita sebagai umatnya. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Maka ikutilah syariat itu dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Ikhwan Bapak kemuliaan para nabi dan rasul itu disebabkan karena mereka diberikan oleh Allah ini, Ya, bukan karena faktor yang lain. Tetapi kemuliaannya kenapa? Diberikan ini, Termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Hikmah yaitu Sunnah dan mengajarkan kepada Muhammad apa yang beliau tadinya tidak tahu maka sungguh karunia Allah kepadanya sangat besar nah syariat Allah yang mengandung ilmu ini dari mulai seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat sampai dia mendirikan negara dan mengatur umat manusia dalam peradabannya. Semua diatur oleh Islam. Semua diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah jangan kemudian niku-niku membuat syariat baru. Apalagi membuat syariat tandingan terhadap syariat yang Allah telah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa semua umat-umat yang terdahulu diberikan oleh Allah syariatnya. Ya. Sehingga kemudian kelengkapan syariat itu diselesaikan atau dituntaskan oleh Muhammad SAW beliau menyatakan bahwa permisalan saya dengan nabi-nabi terdahulu ibarat satu bangunan yang begitu indah. Orang pun mengitari bangunan itu dan mengatakan betapa hebat karena itu hanya ada satu celah lubang yang menganga yang kemudian menjadikan bangunan itu tidak sempurna. Maka aku datang untuk menyempurnakan bangunan syariat itu sehingga menjadi lengkaplah dan tinggallah syariat atau bangunan itu. Karena itu teman atau itu tidak ada syariat yang ada dalam kehidupan umat manusia ini seperti yang ada dalam syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam adalah syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebenaran mutlak. Ada pun yang dibuat oleh manusia namanya law. Biasa mereka bilang law. Satu aturan undang-undang yang dibuat oleh manusia berdasarkan akal mereka atau pengalaman mereka untuk kepentingan mereka, tetapi kemudian mengandung kebenaran yang bersifat relatif. Bisa benar, bisa salah. Tetapi makanya tidak ada syariat buatan manusia di dalam kehidupan umat manusia yang bersifat tetap. Dia akan selalu berubah-ubah terus. Undang-undang dibuat hari ini, lima tahun, sepuluh tahun ke akan di amandemen. Begitu pula aturan-aturan manusia seluruhnya. Beda dengan syariat Allah SWT yang kemudian sesuai dengan seluruh waktu dan semua zaman. Karena memang syariat Allah yang diberikan kepada umat manusia ini bersifat elastis. Di sana ada usul, di sana ada furu'. Ya usul bersifat kaidah-kaidah pokok yang tidak bisa diubah sepanjang zaman umat manusia. Itulah yang terkait dengan akidah. Dan kemudian di sana ada furu' yang berkembang sesuai dengan perkembangan manusia yang disitulah ada istiadat-istiadat ulama karena kemampuan mereka kemudian melihat sesuatu perkembangan yang terjadi tidak ada di masa-masa yang lalu Kemudian mereka beristihad, maka muncullah fatwa-fatwa para ulama. Karena itu sesuaian apa yang harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu taala menciptakan manusia sebagai bentuk. Waqad insan insana fi ahsani Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Dan karena itu kalau Anda melihat untuk membuktikan apa betul manusia diciptakan oleh Allah, oleh Allah sebaik-baik bentuk. Ya, itu pernah dianalisa seorang filsuf dari India, namanya uh, eh, Baidara, eh, ya filsuf nama Baidara. Dia menulis kitab untuk hadiah kepada raja di masa itu, namanya Kaila Wadimah. Bagaimana kemudian dia memberikan gambaran tentang kehidupan binatang untuk menunjukkan kehebatan manusia. Yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Mukofa. Dan kita itu kemudian diterjemahkan oleh Kiai Haji Firdaus di dalam bahasa Indonesia, Mulun dalam bahasa Indonesia. Di antaranya disebutkan oleh Baidara ini, filosofi dia ini, bahwa Beda manusia dengan binatang itu dalam pandang, Dalam dalam Dan untuk itulah kenapa syariat ini diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada binatang. Karena binatang itu semuanya hawa Tidak ada akal. Ya. Dan malaikat itu semua akalnya tidak ada, tidak ada hawa nafsu. kita umat manusia diberikan akal, diberikan apa? Hawa nafsu. Maka karena itu Kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia ini diletakkan dengan cara yang baik. Kembali kepada pola apa yang membedakan manusia dengan binatang ada empat poin kata Profesor Abadi Faisal Bedabai. Yang pertama ilmu. Kalau bahasa dia namanya hikmah. Ya, sebenarnya hikmah itu beda dengan ilmu. Ya, dalam bahasa Quran kalau dikatakan hikmah itu ilmu yang menimbulkan amal soleh. Ya apabila sesuatu ilmu dimiliki oleh seseorang, kemudian ilmu itu melahirkan amal saleh, maka apa? Dia sudah hikmah. kata Taina Luqman al-hikmata an Allah berikan kepada Luqman ilmu yang kemudian dia praktekkan ilmu itu dalam bentuk amal saleh. Jadi hikmah itu adalah bukan bentuk kebijakan yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas pengertiannya. Hikmah dalam ketentuan syariat adalah ilmu dan amal soleh. Tetapi Profesor ini, beliau sebagai baik memahami hikmah itu dalam mengajar ilmu. Dalam bahasa mereka namanya ilmu. Dalam bahasa Hindu namanya weda. Ya, weda itu ilmu. Kemudian uh, ilmu itu yang kemudian diberikan oleh Allah kepada para nabi dan kemudian diwariskan kepada umat manusia. Makanya Rasulullah mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la waris ma taraknahu sadaqah. ولكن warasul العلم ومن akhadahu akhadha بحد واحد Kami para nabi kata Rasulullah tidak mewariskan harta. Yang kami tinggalkan harta itu sedekah semuanya. Tetapi kami wariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang memperoleh ilmu itu, ilmu kenabian itu, maka dialah orang yang beruntung. Makanya hakikat ilmu kata para ulama adalah maqalallahu wa rasul. Hakikat ilmu adalah apa saja yang kita peroleh dari Allah yaitu Al-Quran dan dari Rasul yang berupa barang sunnah. Itulah yang kemudian sumber dua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ilmunya bersifat mutlak, kebenarannya bersifat mutlak. Inilah yang kemudian berkaitan manusia dengan binatang. Dan itu alhamdulillah kita bisa rasakan. Ya, meskipun binatang kadang-kadang punya ilmu, tapi seperti mamanya Anda kalau punya uh, eh, romo atau burung apa ini bio bisa jadi assalamualaikum assalamualaikum ya atau kemudian dia ucapkan dua kalimat syahadat bisa ya. tapi ketika dia ditekan sama sama kucing atau apa dia lupa sama yang diingat itu itu aja dia lupa nyebut Allah nyebut apa assalamualaikum lupa semuanya Nah, karena memang ilmunya sebatas dia takut gitu aja. Dia tidak bisa meresapi. Nah, Bapak ini saja pertama, jadi antara manusia dan jin. Yang kedua, terkait dengan akal. Manusia punya akal dan binatang tidak punya akal. Dan akal manusia ini sesekalian Allah jadikan pada manusia ini semuanya yang berakal ini, selama dia tidak tidak. itu kemampuannya lebih hebat dari satu juta komputer yang paling canggih. Ya otak manusia ini lebih hebat dari satu juta komputer yang paling canggih. Makanya jangan bilang saya ngapal Quran nggak kuat otak saya, bohong. Otak kita itu hebat, dasarnya cuma karena malas. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh bisa, karena otak kita itu diberikan oleh Allah otak yang hebat. Ya. Dan itu normal, apalagi mereka yang kemudian normal itu ukurannya 120, IQ-nya 100, 110. Ada orang yang di atas 115, 120, 125, itu yang kemudian disebut dengan apa? Genius. Kemampuannya lebih daripada rata-rata. Nah ini yang kedua, beda manusia dengan karena apa? Karena akalnya. Yang ketiga, yang ketiga, karena manusia ini punya ifah, punya harga diri. Binatang gak punya harga diri. Ya? Makanya manusia punya rasa malu binatang tidak punya rasa malu. Dan isi agama seluruh para nabi itu kata Rasulullah adalah rasa malu itu. Idza ada al pas nak ma tasha'. Kalau sudah malu itu bilang maka rusaklah manusia itu. Makanya Rasulullah menjadikan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Makanya manusia punya rasa malu yang tidak dimiliki oleh binatang. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu sikap adil. Binatang tidak mengenal keadilan. Tapi manusia yang kemudian dengan apa ini ilmu kebijakan yang dia miliki itu akan bisa bersikap adil apalagi apabila manusia itu diarahkan dengan syariat Allah Taala yang penuh dengan keadilan ini ya Allah uh, mengajarkan Islam ini dengan penuh keadilan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu tidak boleh karena disebabkan benci kepada satu kaum kita tidak bersikap adil. Maka bersikaplah adil karena itu akan lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, tiga tempat tempat ini diarahkan oleh Islam untuk dimudahkan dimaksimalkan. Beda dengan pikiran manusia. Ya, kalau anda lihat pikiran manusia itu bentuknya isme itu. Jadi kemarin kita Pak Bayim diundang tamat Internasional di Malaysia seminggu yang lalu membicarakan tentang uh, liberalisme, pemikiran liberal yang dikembangkan oleh para pemikir di barat yang kemudian melahirkan gerakan moralisme sampai ke arah demokrasi sampai membentuk sifat uh, eh, sekularisme memisahkan agama dan eh, apa negara itu semua adalah pikiran manusia karena mereka merasa tertekan dengan dogma-dogma gereja. Pengalaman itu kemudian dicoba untuk disebarkan ke seluruh dunia Islam yang sebagian kemudian mengalami kehidupan umat Islam. Makanya secara bentuk Islam itu apakah humanisme, apakah kemudian apa pluralisme, kemudian sekularisme atau isme-isme yang lainnya itu semua adalah karya otak manusia yang sifatnya trial and error. Ya sifatnya uji coba. Ya, karena manusia itu tidak perfect ya. Makanya dia akan mencoba untuk memahami sesuai dengan kemampuannya. Sementara kemampuan manusia terbatas. Karenanya sekalian kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia ini diberikan oleh Allah dengan diberikannya Jin, syariat Allah yang lengkap ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah telah diberikan Islam yang dengan Islam inilah menjadi ukuran kebenaran. Allah menyebutkan, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati al khasirin." Ya, siapa yang mencari agama di luar Islam, maka Allah tidak butuh orang yang seperti itu. Jadi di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang rugi. Nah, makanya kalau Anda lihat seluruh agama-agama itu biasanya dinisbatkan kepada pembawaan. Bunda kepada Budi, ya, Bunda Gautam, ya. Kemudian agama Nasoro dinisbatkan kepada Nasrani, yaitu Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Yahudi, Yahuda kembali kepada Yahuda, ya, Isa, apa namanya eh, Yakub disebut Yahudi, Yahuda. Ya, ya kemudian disebut Bani Israel. Isa itu Eh, disebut dengan apa? Eh, maaf, eh, Yakub disebut dengan Israel, maknanya anak apa ini hamba Tuhan. Makanya tidak boleh kita mencela Israel karena dia nabi kita. Ya, boleh kita mencela Yahudi, ya, tetapi tidak boleh mencela Israel karena Israel itu nama nabi Nabi Yakub. Ya, nah saudaranya bernama Yahuda, kemudian Yahudi ini agama Yahudi disematkan kepada Nabi. Tapi Islam tidak disebutkan kepada Muhammad SAW. Nah, karena Islam yang memberikan nama Allah sendiri. Inna dina indallah Islam. Jadi bukan buatan manusia, tapi yang memberikan nama Allah sendiri. Sehingga karenanya inilah kebenaran mutlak yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan kita alhamdulillah memeluk agama Islam itu. Sehingga karenanya yang penting bagaimana kita memahami Islam ini secara utuh. Ya, tidak parsial, tidak Islam menurut kita, tapi Islam sesuai dengan kehendak Allah. Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah yang Allah katakan tadi, "Tsumma ja'alnaka 'ala min al amri fattabi'ha." Maka kami berikan kepadamu syariat supaya kamu ikut syariat itu. Jangan dikarang lagi, jangan ditambah maupun dikurangi. Terima saja dan ikuti saja. Kenapa? Karena syariat Islam sudah lengkap Makanya tolak ayat Al-Quran pada saat Rasulullah SAW setelah menyampaikan khutbah wada dalam haji terakhir ya tahun 9 masuk tahun 10 Hijriah ya tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW pada haji yang terakhir beliau menyampaikan khutbahnya mengatakan ayuhan nas innakum min adam wa adam min terab la fadla li'alamin ala jami illa bintakwa Inna yang qawlallahi at-tar. Ya, wahai manusia, kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada beda antara Arab dan non-Arab di sisi Allah semuanya sama, tetapi yang paling mulia Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sampai kemudian Al-Qur'an, al yawma akmaltu lakum dinakum wa akmatu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Nah, hari ini Al-yawma atmamtu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kalian. Ya. Uh, eh, al apa tadi? Al-yawma atmamtu lakum dinakum. Kusempurnakan agamaku kepada kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Ya. Islam sudah sempurna. Walaupun kan lakum Islam Madinah, aku relai ridhoi Islam sebagai agama kalian. Sehingga dengan itu kesempurnaan Islam ini telah dibuktikan dalam praktek hidup Rasulullah SAW yang ditutup dengan perjalanan haji terakhir baru beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan itu maka tidak ada lagi nabi berikutnya sehingga apabila ada seorang mengaku Nabi setelah kedatangan Nabi Muhammad, maka dia adalah Nabi palsu. Harus ditolak. Karena Rasul mengatakan, La Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi setelah. Maka munculnya keyakinan-keyakinan Nabi-Nabi baru, itu diprediksi oleh Rasulullah dalam Bukhari itu, akan ada 30 orang, semuanya akan mengaku Nabi. Ya, di antaranya muncullah Musa berkata Ya, muncullah Sujah, Sujah itu seorang perempuan, aku nabi juga. Di masa setelah wafat, munculnya kuraikan, Kemudian munculnya gula Ahmad di India. Ya, dan akan muncul nabi-nabi palsu yang lain nabi disebutkan akan berjumlah sampai 30 orang semuanya mengaku nah dan itu tentunya apa namanya keyakinan yang keliru yang salah karena pengakuan ada nabi selain atau bentuknya yang lain ya mengaku ada syariat lain setelah Rasulullah SAW. Nah, seperti ajaran Syiah. Syiah itu mengajarkan di dalam ajarannya itu ada syariat-syariat yang mereka ajarkan, mereka yakini yang bukan dari Rasulullah SAW. Dari siapa? Dari para imam. Jadi imam-imam dalam ajaran Syiah itu dia diyakini mereka maksum. Mereka terjaga dari salah dan dosa. Dan mereka mengajarkan syariat Sebenarnya diajar oleh Rasulullah SAW atau nabi-nabi sebelumnya. Sehingga banyak syariat-syariat dan dibawa oleh para imam itu tidak ada diajarkan Nabi SAW. Nah, dan ini menunjukkan betapa rusaknya Syiah itu karena mereka meyakini ada sumber lain selain Al-Quran dan Sunnah yaitu para para imam yang dianggap maksum itu. Maka rusaklah ajaran Syiah itu sampai kira-kira 95% ajaran Syiah itu dinisbatkan kepada imam. Makanya rukun iman mereka ada lima saja. Tauhid, al-adl, al nubuwah al-imamah, al-ma'ad. Dari mana mereka peroleh? Bukan dari Al-Quran. Bukan dari sunnah Rasulullah SAW, tapi dari imam mereka. Begitu pula orang Islam. Mereka punya orang Islam lima, yaitu loyalitas kepada imam, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, menempatkan loyalitas kepada imam dalam bentuk yang mereka yakini itu, apakah ada dalam ajaran Rasulullah? Tidak ada. Jelasnya ngarang. Makanya agama Syiah itu ngarang ya semuanya. Ya, begitu pula nanti munculnya keyakinan-keyakinan yang lain, meskipun mereka mengatasnamakan Islam. Yang akan muncul berbagai macam aliran di Indonesia saja sudah ada 300 aliran sesat yang semuanya mengatasnamakan Islam. Dan itu jelas adalah karena faktor hawa nafsu. Polanya bagaimana? Menambahi atau mengurangi ajaran Islam. Ya, apabila seseorang kemudian tidak meyakini kebenaran Islam secara utuh, tidak meyakini bahwa Islam itu sudah sempurna, maka dia akan mencoba untuk menambahi maupun mengurangi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pikiran dia. Maka ini harus kita tutup pintunya. Makanya yang kedua kita yakini, yang kita yang pertama apa? Islam berasal dari Allah SWT sebagai satu kebenaran mutlak. Yang kedua Islam sudah sempurna, jangan kemudian ditambah atau pemikiran. Yang ketiga, jangan mendahulukan akal terhadap syariat. Makanya orang menyebutkan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan kalian orang beriman mendahulukan pikiran kamu dari kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita dan Imam Syafi'i termasuk orang yang hebat logikanya. Karena itu beliau menciptakan usul fikih itu ilmu yang kemudian bermanfaat kepada umat manusia setelah Imam Syafi'i untuk memadukan antara kemampuan akal dan dalil. Ya, dalam itu apa? Kitab al isra yang berkata Nah, maka beliau kata Imam Syafi'i, nah nu'minu bima ja'alillah ala muradillah. Kami beriman dengan segala yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan ada kehendak kita di situ. Ya, kita ikuti kehendak Allah. Semua yang datang dari Allah kita ikuti sesuai dengan kehendak Allah. Jangan masukkan kehendak kita di situ supaya tidak ada intervensi. Dan inilah yang akan menjadikan kerusakan manusia. Yang kedua, ونؤمن minum bimajah Rasulullah, رسول minum bimajah Rasulullah, جاء murah رسول Rasulullah. kami beriman dengan yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah jangan sesuai dengan kehendak kita nah ketika kemudian kita mengedepankan kehendak kita atas kehendak Allah atau kehendak kita atas kehendak Rasulullah maka disitulah terjadi awal nafsu sehingga karenanya Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Karena dasar itu akan kita harus tunduk dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Akan kita harus mengikuti kehendak Al-Quran dan Sunnah, bukan malah menyalahi, apalagi menambahi maupun mengurangi. Karena kerusakan manusia kebanyakan adalah dari akal. Sehingga katanya tidak pantas kata Allah ada orang mukmin laki maupun perempuan bila diberikan keputusan oleh Allah dan Rasulnya sesuatu hal kemudian dia pilih-pilih nah inama orang mukmin ida dulu ya Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na hakikat orang mukmin bila diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya mereka hanya mengatakan kami mendengar dan kami mentaati itu maknanya akal kita kita tundukkan dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya Nah, mengapa kemudian muncul istimewa tadi itu? Mengapa muncul gerakan-gerakan penyimpangan dalam agama dan aliran yang sesat? Itu disebabkan karena mereka mengedepankan akal terhadap wahyu ilahi. Makanya perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu kepada kita. Summa ja'alna ala syari'atin min amri fattabi'ha. Ikuti syariat itu. Makanya kandungan syariat itu perintah atau larangan. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Semua itu telah diberikan penjelasannya oleh Al-Quran dan Sunnah, kita hanya kemudian menjalankan saja. Ya. Makanya Allah mengukur rasa cinta kita kepada Allah dengan ukuran sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau kuntum tuhibbun Allah, fattabi'un yuhibbukum Allah. Kalau kita mengaku cinta Allah, maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu saudara sekalian, lihatlah umat Islam hari ini. Ya, Bagaimana banyak dari mereka yang tidak mengikuti Rasulullah Tidak mengikuti Al-Quran Bahwa kemudian Ucapan Natal Ya, di masa Dulu juga mereka mengucapkan Natal juga Karena keyakinan itu keyakinan salah Sama artinya kalau kita mengucapkan Natal Maknanya kami yakin, kami terima Bahwa Tuhan Yesus itu anak Tuhan ya, Bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan Nah, itu adalah satu bentuk kemusyrikan. Mengakui Tuhan selain Allah itu adalah bentuk kejahatan terbesar. Inna syirka la dhulmun azim. Bahwa syirik itu adalah kedaliman yang besar. Nah, makanya jelas untuk menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah dan menyalahi seluruh ketetapan yang ada dalam syariat Islam ini. Karena itu sebagian Allah mengajarkan toleransi itu tidak dalam kaitan dengan agama. Ya, Toleransi itu hanya terkait dengan di luar agama, urusan dunia, urusan kemanusiaan, dan urusan agama Allah berikan kejelasan. Lakum bilukum kalian. Ya, kalau kemudian urusan agama, silakan kalian menjalankan sesuai dengan keyakinan kalian, kami sesuai dengan keyakinan kami. Jangan dicampur aduk. Nah, sekarang ini ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mencampur aduk antara hak dan batin. Ya, bahkan Rasulullah pun sudah memikirkan ya pada waktu beliau masih hidup. Bagaimana riwayat muttafaqun alaih dari Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "La umma sanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhra rabbil la dakhaltumuh." Qalu al-yahud wan nasara qala Nabi telah berkata nanti suatu saat umat Islam akan mengikuti jejak umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalau mereka masuk lubang di kalian pun akan masuk ke dalam. Para sahabat bertanya, siapa mereka umat terdahulu itu ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, hari ini kita melihat berapa banyak orang Muslim yang terjerumus dengan pola Yahudi dan Nasrani. Baik dalam pakaiannya, baik dalam penampilannya, baik dalam cara berpikirnya, baik di dalam pola kehidupannya. Hampir sulit untuk membedakan ini muslim atau bukan. Ya, kalau saja kemudian orang muslim pakai pakaian center class. Padahal itu pakaian khusus orang Nasoro yang sedang memperingati apa ini uh, hari lahir Tuhannya itu 25 Desember ya yang kita disebut dengan apa ucapan selamat Natal kalau seandainya kemudian orang Muslim ikut-ikutan itu berarti orang Muslim bersama mereka masuk ke dalam satu apabila waktu sekali ya begitu pula nanti pada malam tahun baru nah malam tahun baru ini bukan daripada malam Nah, palembang-palembang itu pun peringatan terhadap dewa orang-orang Yunani yang disebut dengan nama jamuannya itu. Ya. Kemudian itu diperingatkan oleh mereka. Rame-rame mereka keluar rumah sambil pikul di tengah jam 12 malam. Kemudian mereka menyalakan api teriak-teriak bahkan mayoritas mereka mabuk. Saya punya pengalaman di Australia, tahu. Ya, pada waktu tahun berapa? 91-an kelamnya. Saya ingin tahu kayak apa para orang kafir ini memperingati peringatan malam tahun barunya. Saya tuh naik bis karena memang dianjurkan seluruh warga masyarakat apabila datang di sini ke kota supaya tidak membawa kendaraan tetapi pakai mobil umum karena dikhawatirkan nanti pada mabuk bisa apa mencelakakan. Saya naik bis, baru masuk saya mau bayar, anak-anak muda bilang, no way, no semua di mobil sini. Di bis itu udah mabuk semua. Dan mereka tidak boleh bayar, tidak boleh bayar, tidak bayar. Ya, kita bilang bayar. Saya lihat sopirnya senyum aja. Sampai kita ke uh, uh, eh, sini, di sitinya, saya jalan lihat-lihat keadaan. Subhanallah. Ya, memang itulah malam penuh dengan kemaksiatan. Luar biasa. Ya apalagi pada saat jam 12 malam itu. Saya lihat rata-rata mereka bawa minuman keras. Belum lagi yang bawa aww dan sebagainya. Aww Ya kalau cewek ya. ya itu tentunya banyak yang yang apalagi dengan pola yang haram. Ya. Dan e, kemudian di waktu paginya kita keluar Subhanallah tempat-tempat itu memang luar biasa bekas minuman keras karena memang hampir semua penduduknya mabuk bapak sekalian ya. kalaupun ada sopir ada polisi yang menjaga itu tidak boleh mabuk tapi kalau sudah selesai tugasnya mabuk juga jadi memang negeri pemabuk semua aja. ya, ini ada kan orang Australia bisa, bisa ditanya bagaimana Pak Amlah ini bagaimana kehidupan malam tahun baru sana dan yang anehnya justru kita umat Islam Indonesia yang mayoritas ini ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan meramaikan malam baru termasuk bakar-bakar ikan depan rumah itu. Nah, itu termasuk apa? Ikut meramaikan semua. Apalagi sampai keluar tengah malam jalan-jalan macet-macet ya seperti itu. Nah ini satu pola yang harusnya dihindari oleh umat Islam untuk tidak ikuti pola mereka. Ya karena Allah katakan apa? Cuma jalan kalau syariat dengan kita tabiat. Kamu ikuti syariat Allah ini Wala tatabahu alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ya, apa ilmunya Natal itu? Apa ilmunya tahun baru itu? Sama sekali tidak ada kaitan dengan ilmu. Semua itu hanya hura-hura mengikuti hawa nafsu yang terjadi kemaksiatan luar biasa. Terjadi perzinahan, terjadi minum-minuman keras, mabuk dan seterusnya seperti itu. Apalagi kalau bicara sholat, udahlah. Ya, mereka akan jauh dari itu. Karena enggak sekalian sebelum jatuh malam tahun baru kita ingatkan kepada umat Islam di apa di malam dan sekitarnya untuk tidak ikut-ikutan pola yang seperti itu karena itu bukan daripada aktivitas umat Islam itu aktivitas umat lain lakum rumah waliyadikum tidak ada toleransi dalam masalah agama tetapi kalau ada kaitan dengan dunia ada kaitan manusia silakan saja kalau umpama di sana ada kejadian Eh, semacam kebanjiran atau terjadi uh, gempa bumi ya atau yang terjadi longsor maka bila kita menemukan orang-orang muslim kita bantu mereka nah itu toleransi dalam bentuk kemanusiaan ya tetapi dalam urusan agama tidak ada yang namanya toleransi nah bagaimanapun ketika kemudian toleransi ini diberikan suatu pola mencampur adukan antara hak dan batil, maka terjadilah kekacauan dalam umat Islam menjalankan agamanya. Ya, dan itu akan menjadikan lama-lama mereka bergeser bukan lagi menjadi orang Muslim, tetapi menjadi non Muslim. Mau Karena Allah katakan, bahwa yang tawallahu minkum fa innahu Ya, siapa yang memberikan loyalitasnya kepada non Muslim, rasa cintanya, kecenderungannya, pertolongannya dalam kaitan agama kepada non Muslim, maka dia sama dengan mereka. Tahu juga, Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita beliau selalu mengatakan khaliful yahud wa nasara. Supaya kalian menyelisihi kaum Yahudi dan Nasara dalam perilaku dan amalan kehidupan mereka. Ya, terutama yang kaitan dengan masalah agama ini. Khaliful yahud wa nasara. Ya, silisilah kaum Yahudi dan Nasara. Bukan kamu tidak boleh sama dengan mereka. Kamu harus dengan mereka. Dan Rasulullah mengatakan apa? akuliha wahyu Lepaskan jenggotmu, cukur kumis. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada perintah Rasulullah. Ya, lihat wahkul Kau lepaskan jenggotmu, cukur kumis. Itu apa? Supaya kamu tidak sama dengan kaum Yahudi Ansar. Subhanallah. Terus kalian bukan hanya itu ternyata tidak ada satupun dalam syariat Islam ini Kecuali di situ ada hikmah yang tersimpan di dalam. Apapun bentuknya. Tidak ada satu pun syariat Allah yang diajarkan kepada umat manusia ini kecuali di situ ada hikmah. Saya kasih contoh. Suatu kali saya membawa 38 rektor seluruh Indonesia untuk tanah haji. Ya. Eh, ambil Hajinya waktu itu Kiai Haji Abdullah Syukri dan saya wakilnya membimbing 38 rektor seluruh Indonesia. Sebetulnya ada seorang rektor memanggil saya dan doktor dari UIN Jakarta yang ikut sebagai rombongan itu. Kemudian bapak ini mengatakan, maaf bapak-bapak Ustaz, saya ini profesor di ekonomi. Saya ingin tanya tentang satu masalah karena saya ingin duduk masalah yang jelas. Tentang apa masalahnya Pak? Saya tadi itu pas lagi jalan dari Mekah mau pulang itu ketemu sama orang Lampung kayaknya orang biasa orang Lampung tiba-tiba orang Lampung mengatakan bapak pergi majinya bapak pergi saya kaget. Saya nggak pakai jenggot. Berarti hati saya dianggap tidak sah sama bapak itu kalau nggak pakai jenggot. Ya. Nah, gimana permasalahan jenggot tidak dalam Islam? Kata bapak profesor ini. Ya saya maklum orang yang ngomong tadi itu bukan ustaz tetapi dia orang awam. Karena tidak ada kaitan haji dengan jenggot. Cuman bapak ini tertekun dan kaget dengan ungkapan seperti itu. Apa masalahnya dengan jenggot? Kata para kata dokter yang berikut itu, ada masalah cewek itu cuma budaya Arab saja. Nah, ada masalah. Pak, kalau ngomong harus pakai dasar ilmu, jangan asalnya prosedur. Karena ada juga Al-Quran, mana ada juga Al-Quran? Nah, saya bukan ayat di dalam surat Toha, ayat 94. Ya benar ummah la ta'khud ya hadi. Nabi Harun mengatakan pada Musa ketika dipegang jenggotnya mengatakan ya rumah wahai anak ibuku jangan kamu pegang jenggotku seperti itu itu ada jenggot cium macam itu dokter begitu ya makanya kalau ngomong harus pakai itu itu menunjukkan para nabi itu apalagi dalam Mustafa Isai Muslim Bagaimana riwayat-riwayat tentang Rasulullah berjenggot dan para sahabat itu berjenggot itu jelas dari riwayatnya itu kuat sekali. Bisa muslim. Nah, ala hal sambil di situ terdiamlah dokter dari ini dan itulah kerja. Itulah ini. Ya, memang datang dari awal dan pesannya seperti itu. Nah, masalahnya kita apakah kita mau mengikuti atau tidak itu kembali kepada diri orang itu sendiri. Tapi puncaknya ada. Dalilnya ya, ada, praktik semua ada, sahabat pun seperti itu. Baik. Satu kali kami sedang dalam satu konfliknya. Waktu itu ada ketua Bakin Zeta Maulan sudah meninggal. Tiba-tiba Zeta ini cerita istrinya dulu itu aktivis gereja, kemudian masuk Islam. Tiba-tiba dia mengatakan, Zaid, Zaid, kenapa kamu nggak pakai jenggot? Istrinya yang mantan ini, tokoh Kristen. Terus dia nanya, kenapa kamu pakai cengkok? Ini lihat nih, baca majalah American, uh, jurnal American Scientist. Nah, dalam jurnal American Scientist ini disebutkan bahwa orang yang menggunakan jenggot itu akan terhindar dari gangguan kanker ya di sekitar mulut tenggorokan dan sekitarnya. Subhanallah. Dan, dan akan terus terungkap apa dibalik semua syariat itu. Bukan hanya masalah jimat saja. Ya, termasuk masalah wudhu, termasuk masalah sholat, sudah banyak buktinya itu. Termasuk masalah-masalah yang lainnya, termasuk masalah puasa, termasuk masalah haji. Semua syariat Islam itu mengandung hikmah dibalik semua itu. Saudara tahu, saya baca laporan ketika komando Rusia ditangkap tidak barisan pada saat mereka menyerang apa ini umat Islam sana komando itu kayak di Indonesia itu kopassus ketika ditanya apa yang anda lakukan dari mujahidin kata dia kami sudah kalau sudah mulai menjelang maghrib tiba-tiba muncul muncul oh dengan jenggotnya dan pisaunya itu terus kami disembelih nah, itu yang kami takut. Jadi ternyata cenggung ini takut sama tentara Rusia. Jadi luar biasa. Walhasil, ikhwani eh, itu sekedar satu bagian yang sebagai orang menganggap itu kecil. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan, kamu harus ikut lepas menyelisih Yahudi dan Nasara. Nah, lepaskan jenggotmu, cukup hukum Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Apalagi dalam masalah masalah keyakinan, ya ajaran-ajaran agama, kita harus menyelisih mereka. Karena itu sekalian tidak ada jalan bagi kita untuk kemudian mencatat-catatkan agama kita dengan agama mereka. Karena agama kita sudah sempurna. Ya, sehingga kemudian tidak perlu ditambah-tambah atau dikurangi. Makanya ditutuplah segala yang namanya pintu pintu penambahan dalam agama. Rasul mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Siapa yang beramal tidak ada perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Ya. Makanya dalam buku uh, yang dikeluarkan oleh Sidogiri, pesantren Sidogiri mengeluarkan buku mengapa saya harus uh, ini masuk pesantren. Ya. Mengapa saya harus masuk pesantren? Di antaranya di situ dibawakan uh, eh, Pak saya dari Indonesia. Ya, فكل من بغير علم يعمل fa'amaluhu مردودة لا تقبل ya siapa yang kemudian beramal tanpa ilmu maka amalnya akan tertolak ilmu di sini ilmu apa ini ilmu Al-Qur'an dan Sunnah ya, siapa yang beramal tidak pakai rujukan ilmu harus pakai ilmu ilmu apa Al-Qur'an dan Sunnah karena itulah ilmu yang sempurna ada berilmu yang datang dari manusia bersifat lelah, Makanya, gitu, apa yang tadi yang diajarkan oleh Allah kepada kita harus kita ikuti seutuhnya karena apa yang diberikan oleh Allah dalam syariat ini sudah sempurna, tidak ada yang melebihi kesempurnaan syariat Allah. Ya, apalagi kalau ada bicara tentang Al-Quran. Ya, sampai sekarang ini tidak ada satu kitab di dunia ini seperti Al-Quran yang dihafalkan oleh jutaan manusia. Ya, kalau Bible itu nggak ada apa? Ini Bible itu para pendeta harus agung sapi Paulus nggak ada apa? Ya. Begitu pula kitab-kitab suci yang lainnya nggak ada apa? Tapi Al-Quran itu dihafalkan oleh jutaan manusia. Satu kali di masa dari pemerintah Abbasiyah terjadi pertemuan antar ulama tetapi ada Yahudi ada di situ. Nah, dan biasa di masa itu para ulama berkumpul untuk dialog, berdiskusi, berdebat untuk mencapai satu kebenaran. Itu biasa. Tapi orang Yahudi itu ada di situ. Penampilan yang paling penting karena memang penampilannya beda. Kemudian oleh si Khaifir tanya, kamu apa namanya eh, sebetulnya orang Nasrani? Iya, saya orang Yahudi. Saya ingin menyaksikan kehidupan umat Islam. Kenapa kamu gak masuk Islam saja? Kata Khalid Ya, kalau kamu tertarik, masuklah Islam. Karena itu adalah kebenaran yang memang tidak mungkin kamu temukan di tempat lain. Nah, dengan nasihat itu menggoyang pikiran si Yahudi ini, kemudian dia pulang. Sampai setahun berikutnya dia datang lagi, tapi dia sudah masuk Islam. Ya, setahun itu dia datang, dia masuk Islam. Kata Hanifah, bukan kamu tahun lalu yang datang ke sini. Oh iya, dulu saya datang sini saya masih Yahudi, sekarang saya sudah masuk Islam. Apa sebab kamu masuk Islam? Begini, kata dia, saya membuat uh, Old Testament, yaitu Taurat, itu saya bikin tiga eksemplar. Saya tulis pakai tangan sendiri, saya tambahin, saya kurangi. Kemudian saya jual di lelaki-lelaki yang kita apa namanya sinagog-sinagog Yahudi. Nah dibelilah sama para pendetanya atau para rahbinya itu. Ternyata laku manis. Tiga eksemplar aja habis. Berarti mereka tidak lihat kalau itu ada penambahan dan pengurangan. Kemudian saya berikutnya bikin Injil. Ya, Injil tiga eksemplar. Ya, New Testament. Injil dan New Testament. Saya bikin tiga eksemplar, saya tambahin, saya kurangi. Kemudian saya jual di gereja-gereja Ternyata laris habis manis, ya. Laris manis habis. Kemudian berikutnya saya bikin tiga eksemplar Al-Quran, satu sebagai manfaat. Saya tambahin dari mana? Saya nggak jual di masjid, saya nggak jual di tempat-tempat ulama, saya jual di tukang-tukang awal, Ya, ketika saya tawarkan ke tukang awal dia kebeti, dia kebeti, dia kebeti. Ah, nggak ini, ini palsu. <laughs> Langsung tahu kalau ini palsu. Itu baru tukang lawak Bagaimana ulamanya? Ternyata tidak satu pun. Dosen jual kemana-mana, nggak satu pun apa. Saya tahu bahwa ini bukan tangan manusia, tidak tangan manusia. Kalau itu adalah tangan, tangan manusia ini adalah tangan manusia. Karena itulah kemudian aku masih Islam. Hari ini aku datang. Subhanallah. Terus kalian ada satu buku yang menggoncang dunia. Ditulis oleh Jalalil Alim Ya judulnya الدنيا Islam. الإسلام قال الغرب يقولون دمر Islam Abidu Abda jadi dia Jalal ini mengumpulkan data-data dari pernyataan para pengusaha-pengusaha barat yang kemudian dikumpulkan dalam buku itu. Ya, judulnya para pemimpin barat berkata hancurkan Islam, musnahkan pengikut. Judul buku itu. Hancurkan Islam, musnahkan pengikut. Karena judulnya memang menarik. Apa sih buku itu? Ya, karena ngeri banget dari sini. Setelah saya baca, rupanya itu kumpulan dari eh, pernyataan-pernyataan para pemimpin barat dalam menyikapi Islam. Ya, uh, seperti buku Robert Murray apa namanya eh, The Islamic Vision. Nah, Islamic Vision itu istilahnya penjajahan Islam. Bagaimana Islam kemudian berkembang di barat yang menakutkan mereka. Jangan-jangan sebentar lagi Eropa ini jadi Islam, jadi Muslim. Jangan-jangan Amerika akan berkembang, akan berubah menjadi Muslim. Ini yang mereka takutkan. Karena itu dalam satu pertemuan para tokoh itu, head salah seorang pemimpin mereka, sambil megang Al-Quran mengatakan bahwa inilah yang akan menjadi ancaman kita, bangsa Barat. Nah, sambil dia apa, membawa Al-Quran Kemudian di depan para apa ini hadirin pemikir-pemikir barat mengatakan inilah yang akan menjadi ancaman Barat kita. Maka jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Pertama positif. Ya, dan itu kemudian menjadi program mereka. Bagaimana umat Islam terjauhkan dari Al-Quran? Ya, padahal kalau kita lihat betapa tipu uh, daya Barat terhadap umat Islam ini luar biasa dahsyat. Karena mulai masa penjajahan, mulai tahun 1600-an sampai 1900 sekian kita merdeka baru 1945. Sebelum itu dijajah terus oleh mereka. Hampir seluruh dunia dijajah oleh mereka. Itu Saudi Arabia karena di sana ada Mekah dan Madinah. Yang lainnya dijajah semua. Nah kemudian penjajahan bersifat uh, pemikiran atau undang-undang. Sampai sekarang kita masih pakai KUHP yang banyak dari KUHP itu bersumber dari apa? Dari para penjajah Belanda. Sampai sekarang kan masih kita kita Umumnya, kalau orang itu disebut berzina bila dipaksa. Tapi kalau mau sama mau itu bukan zina. Jelas ini betul dengan syariat Islam, tapi masih dipakai sama sekali. Nah karena itu makanya ini harus menjadi perjuangan kita termasuk para ahli hukum. Bagaimana kemudian merevisi semua kesalahan-kesalahan itu sehingga kemudian tidak bertentangan bertentangan dengan dengan syariat Islam. Nah paling tidak dalam skop pribadi dan keluarga. Bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu dapat terbangun di dalam diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa Maka jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena upaya perusakan terhadap keluarga keluarga muslim termasuk itu yang kenakan dan sedang diupayakan oleh mereka. Terutama mereka mengatakan yang harus dihancurkan ini adalah perempuan. Ya, sebab kalau perempuan rusak, maka rusaklah keluarga. Ya, makanya sejak revolusi industri tahun 1700 di Prancis, mereka bergerak luar biasa untuk mengeluarkan perempuan dari rumah. Sehingga mereka bekerja di kantor-kantor untuk di pabrik-pabrik, sehingga kemudian anak-anak akan menjadi terang. di Amerika saja, anak-anak yang lahir tidak tahu siapa bapaknya. Hamil di luar nikah itu ada sekitar 50 persen. Karena pergaulan bebas itu. Data di Indonesia mengerikan betul. Ya, Hafifa Indah Parwansa itu menangkap data anak-anak umur 10 dan 11 tahun di Indonesia yang hamil di luar nikah ada 600 ribu Umur 10 dan 11 tahun. Ini bahaya sekali ya. Umur 15 sampai 19 tahun itu ada 2,2 juta anak-anak perempuan hamil di luar negeri. Ini menunjukkan apa? Karena bergaul bebas. Kalau perempuannya sudah rusak, apa yang bisa diharapkan dari suatu rumah tangga? Makanya mereka akan menyasar perempuan untuk dirusak supaya rusaklah generasi berikutnya. Nah ini makanya kewajiban kita bapak-bapak untuk menjaga istri dan anak-anaknya, terutama yang perempuan, dari segala macam upaya perusakan itu. Apakah melalui mode-mode pakaiannya, apakah melalui pola belajar campur laki perempuan. Ya, semua musibah pergaulan bebas ini munculnya karena adanya pendidikan campur laki perempuan. Dan ini yang kemudian harus diupayakan untuk bagaimana ke depan kita harus memperbaiki keadaan pendidikan seperti itu. <clears throat> Kemudian yang dirusak lagi mereka apa? Guru. Guru. Kalau guru itu rusak, maka rusaklah boleh-bolehnya. Makanya yang jadi guru, hati-hati Anda akan menjadi sasaran kerusakan oleh gerakan para perusak dunia ini. Dan yang ketiga adalah para ulama yang kemudian menjadi penjaga masyarakat akan dilakukan sisi difitnah, dipojokkan, dirusak. Kemudian berikutnya apa? Digalang, diajak, kasih duit, dirusak pokoknya pola-polanya, kasih perempuan, kasih ini, tapi itu para ulama juga harus hati-hati. Terakhir apa? Dibunuh. Nah, berlalu beberapa waktu yang lalu di Turki seorang ulama Syekh al Bukhari itu dibunuh oleh agen KGB dari Rusia dan gambarnya dari itu jelas sudah ditembak ya mudah kemudian meninggal dunia atas pembunuhan dan itu akan terjadi di mana makanya lindungilah ibu-ibu lindungilah para guru dan lindungilah para ulama karena mereka menjadi takdir kalau sudah rusak ibu rumah tangga rusak guru-guru rusak ulamanya maka rusaklah umat dan rusaklah bangsa itu karena itu sebagian kali ini sedang untuk peringatan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Dan selalu jangan lupa untuk selalu mengikuti syariat Allah SWT dan jangan ikuti hawa nafsu karena hawa nafsu itu tidak lain seringkali ditunggangi oleh syaitan dan kepentingan-kepentingan besar yang dapat menjerumuskan kita sehingga karenanya harus kita kalahkan dengan kita tegakkan syariat di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله